Dan ditujukan kepada kita dan diberikan pada kita kekuatan untuk bisa menjalankan kebenaran itu. Dan ditujukan pada kita kesesatan dan kita meminta kepada Allah diberikan kemampuan untuk meninggalkannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang ada di atas sana yang melihat kita pada hari ini hadir dalam majelis ini suatu kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada umat Islam untuk selalu talab ilmu belajar ilmu agama yang kita bawa sampai mati yang kita pegang sampai menghadapnya. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam menapaki kebenaran dan diberikan taufik dari Allah bisa memasuki surga sehingga melihat wajah Allah yang sangat mulia dan sangat agung dari surga. Di sini lembaga pendidikan dakwah dan sosial Islam Ar-Rabita Al-Tauhid Al-Qariyah Alhamdulillah bertepatan pada tanggal 23 Ramadhan 1433 Hijriah atau 12 Agustus 2012 bisa mengadakan bedah buku yang kesekian kalinya. Pada hari ini kita memberikan satu tema solusi tepat menyatukan umat Islam dalam beribadah puasa dan berhari raya. Yang nanti insya Allah akan disampaikan beliau Al-Ustaz Al-Fadil Abu Yusuf Ahmad Sadiq Ibn Abdul Latif Hafizullah Ta'ala dari Gresik Tema yang kita kaji adalah tema yang banyak menjadi permasalahan umat Indonesia khususnya setelah zaman informasi setelah zamannya eh, reformasi, reformasi, reformasi ternyata umat Islam menjadi terpecah belah dalam berpuasa dan berhari raya, Yang mana sebelumnya belum pernah terjadi yang semakin hari semakin panas kondisinya. Maka kewajiban kita seorang muslim untuk kembali bersatu menyatukan umat Islam yang kewajiban yang Allah telah wajibkan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu Kalian wahai umat Islam berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Sangat disayangkan, sangat ironis di tengah masyarakat Bila mana umat Islam terus menerus kondisinya demikian ini, berpuasa berbeda, hari raya lebih lagi. Kenapa? Bukan Al-Qur'annya sama satu? Nabinya juga satu. Hadis-hadisnya juga satu. Tuhannya juga satu agamanya Islam hanya satu. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Kenapa? Sama ironis dan sangat disayangkan mengingat dalam hati bila mana kondisi umat Islam berpecah belah. Orang-orang kafir, orang-orang Kristen dan Katolik tertawa dan tersenyum dingin. Lihatlah umatkan Kambas terus menentukan hari raya saja berpecah belah menentukan satu hari raya saja tidak bisa bagaimana umat bisa menyatukan umat manusia yang lainnya ini tidak ada lain kecuali kalau umat Islam sudah meninggalkan kitab Allah al Qur'an Al Karim dan sudah menjauhi sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah berbeda-beda karena partai-partainya, karena kelompok-kelompoknya, karena organisasi-organisasinya setiap mereka fanatik dengan golongannya wa kullu hizbin bima setiap mereka bangga dengan kelompoknya sudah buta taklid dengan fanatik organisasinya tidak mau menyampaikan dan menerima kebenaran wa man haqqu illa min indillah fala takunanna minal mumtarin kebenaran datangnya dari Allah jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu solusi ini bisa kembali kepada takwa umat Islam dalam beribadah baik beribadah puasa ataupun pada hari raya dengan kajian yang akan kita terangkan pada hari ini insya Allah pembahasan yang penting untuk kehidupan ibadah seorang muslim dan di sini saya hanya sebagai pembawa acara memberikan sedikit mukadimah yang nanti akan diulas secara luas oleh pematerinya. Maka susunan acara pada hari ini pembukaan kemudian kajian inti Kemudian yang ketiga tanya jawab, sesi tanya jawab. Nanti diharapkan peserta menulis disampaikan ke panitia atau langsung ke depan. Kita tidak apa memberikan sesi tanya jawab secara langsung karena semua alhamdulillah di sini bisa menulis. Nanti kita akan bisa memilih mana soal-soal yang lebih penting Nanti kalau saya langsung tidak tahu ternyata permasalahannya ada yang lebih penting karena waktunya nggak cukup akhirnya tidak terjawab rugi. Dan yang terakhir adalah penutup. Pada pembukaan kegiatan bedah buku pada hari ini dengan tema solusi tepat menyatukan umat Islam dalam berpuasa dan berhari raya yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadhil Abu Yusuf Ahmad bin Tariq Ahmad Tariq ibn Abdul Latif yang mana sebelum beliau memberikan kajian inti perlu kita sampaikan sedikit tentang beliau. Karena innamal mu'minuna ikhwan, karena muslim adalah bersaudara. Istilah istilah pepatah tak kenal tak sayang. Karena dia bukan orang sendiri, bukan orang Blitar, bukan orang Trenggala, bukan orang Nganjuk. Maka perlu kita sampaikan kepada agar periwayatan dalam ilmu yang disampaikan lebih sikoh. Beliau saya kenal sudah sejak 15 tahun yang lalu, kurang lebih. Tahun 1995. Ketemu sama-sama mondok di Al-Furqan. 92, masuk tahun 92. Beliau saya kenal persis karena satu duduk pernah satu kelas bahkan satu bangku bangku ujian beliau dijuluki oleh teman-teman anak sedang sejak lahir Regen satu sudah bosan karena sejak kecil SD sampai perguruan tinggi ranking satu terus gimana? Saya pernah duduk satu tahun setengah satu di per, apa sekolah umum. Saya akan pindah dari SMA semester dua pindah kalian baru ketemu dengan beliau. Satu tahun setengah saya berusaha untuk berlomba ranking di atasnya ternyata namanya Sabik tetap baik Sabik adalah orang yang pendahulu, terdepan, nggak akan bisa dilampaui kalau mas kalau masbur bisa dilewat. Namanya sabik nggak akan bisa dikejar. Tetap nomor satu. Kemudian selesai modok dia lanjutkan studinya di lembaga ilmu pengetahuan dan Arab di Jakarta Universitas Muhammad bin Suwar cabang Riyadh dan selesai tahun 2001. Tahun 2001. Beliau sekarang sebagai menduduki posisi tertinggi di Al-Qur'an, ketua yayasan, ketua yayasannya kalau mudirnya awal Rafiq ini ketua yayasannya. Yang membawa yayasannya Pondok Pesantren Al Furqan dan juga pimpinan redaksi majalah Al Mawadah yang dulu dia sebagai ketua redaksi majalah Al Furqan. Sangat sibuknya saya perhatikan saya minta beberapa waktu yang setahun yang lalu saya minta wah sibuk sekali bisa dimaklumi. Saya ketemu itu sudah kelihatan orang sibuk, saking sibuknya banyak diurusi, sebagai ketua kan, banyak kegiatan, saking banyak pikiran jadi kurus dia. Kasihan. Beliau menyelesaikan pendidikan formal sebagaimana umumnya sampai sarjana satu dan dia tidak tahu, tidak mau melanjut melanjutkan S2 atau S3 karena saking sibuknya sudah tidak sempat untuk belajar lagi. Banyak karya ilmiah yang beliau tulis, diantaranya pembahasan yang kita akan bedah buku bid'ah yang syarah. Yang mana pada hari ini kita hanya bisa membagikan 250 eksemplar yang biasanya 500 buku kita sediakan karena bukunya ini tebal dana tidak cukup akhirnya kita potong pal bila para hadirin yang terlambat nggak dapat maka bisa beli buku di toko-toko buku sejak awal kita selalu memberikan buku sebagai bekal senjata kalau debat nggak ada habisnya. Para ulama selalu mementingkan ilmu dan buku ini senjata. Sering saya ketemu ke eh, jarak ke toko organisasi Jenggura ini, pas orangnya nggak ketemu, ribut dengan masalah, ketemu istrinya, ribut orang Indonesia ribut dengan masalah hari raya saya mau debat, ini seorang wanita, mungkin kapasitas ilmunya terbatas. Juga bukan pernah mengenyam pendidikan agama. Pas momennya Idul Fitri, kalau nanti debat, sudah jadi sila ukuah nanti, jadi rami masalah. Maunya menikmati hari raya, jadi panas dada. Nah, kita undurkan saja beberapa tahun, insya Allah kita akan kaji yang lebih tepat Begitu beliau banyak tulisannya sampai saya nggak hafal berapa banyaknya yang dia tulis nanti bisa ditanyakan kepada beliau sendiri. Dia beliau dibesarkan dari kecil di kota Beriman. Nama kota itu Beriman. Gerti. Kota Beriman. Iman. Kalau Juma kota Beriman, kalau sana Iman berbeda perhiasannya hanya hiasan saja bukan bukan beriman berhias lumayan lumayan lebih bagus daripada kota Kediri bersinar terang kota Kediri bersinar terang saking terangnya kota Kediri dilewati dari Gresik berita dan dapat istri orang minta kasihan Kediri gak yang dulu orang pesisir eh, laut utara tiap hari makan ikan saja ikan laut saking senangnya ikan lebih senang kepala ikan daripada dagingnya aneh orang tadi supaya tahu daripada ikan laut karena nggak ada banyak duitnya akhirnya dia sudah adaptasi di sini menjadi ikut orang e, eh, berita Utara berkaitan dengan Kediri, mepet sudah mepet Kediri alhamdulillah dengan mepet Kediri bisa kita tarik pada hari ini untuk hadir di masjid kita di negara kita yang masih sangat sederhana ini semoga Allah memberkahi beliau dan usahanya dicatat oleh Allah dalam timbangannya di akhirat nanti. Demikian sudah panjang lebar untuk apa kita berikan mukadimah dan tarik sedikit. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun waktunya yang kedua yaitu kajian ini kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Eh,